Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila Insyaallah Pada malam hari ini kita masuk pada tafsir dari surat pertama dalam Al-Quran yaitu suratul Fatihah sebagaimana namanya Al-Fatihah ya, pembuka surat ini merupakan awal surat yang dicantumkan dalam Al-Quran walaupun bukan merupakan surat pertama yang turun Hal ini menunjukkan bahwasanya penulisan letak-letak surat itu tauqifiyah. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan rasulnya untuk meletakkan surat ini di tempat ini, surat itu di tempat itu. Setelah surat ini, surat ini demikian seterusnya. Dan penempatan urutan-urutan surat satu sama lainnya bukan berdasarkan kapan waktu turunnya. Karena kita lihat apa surat pertama yang turun? Surat yang kerap Atau namanya apa? Al Al-Alaq. Ya, Al-Alaq. Tapi perlu diketahui bukan keseluruhan surat Al-Alaq yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril alaihi salam. Yang diturunkan pertama kali adalah surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai kelima saja. Adapun seterusnya itu tidak pada waktu tersebut. Ada surat Al-Fatihah Berarti kita ketahui dari sini bukan termasuk surat yang pertama kali diturunkan. Walaupun surat ini termasuk di awal-awal periode dakwah Islam ikhwanillah karena surat ini adalah surat Makkiyah. Apa makna surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah saw Alaihi Wasallam sebelum hijrah, baik itu di Makkah ataupun di luar Makkah. Jadi jangan sampai keliru ketika mengartikan surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Tidak. Kan tapi surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah hijrah. Baik itu di Madinah ataupun di luar Madinah atau bahkan di Mekah. Kemudian ya khawatirlah Sebelum kita masuk pada pembahasan surat Al-Fatihah ini Yang perlu kita ketahui bahwasanya para ulama Rahimahumullah ta'ala telah berijma bahwa jumlah ayat pada surat Al-Fatihah itu tujuh ayat. Akan tapi berselisih pendapat. Apakah dari ketujuh ayat tersebut ayat Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau bukan? Dan berdasarkan hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah taala bahwasanya Ibn Abbas mengatakan dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pembatas antar surat yang satu dengan surat yang lain sampai turun Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembatas surat-surat. Dari hadis ini Alhamdulillah kita ketahui bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang khusus Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai fawasil bainas suwar. Pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dan tentang permasalahan Fatihah yang menguatkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qasamtu as salata baini wa baina 'abdi nisfain." Fa idza qala 'abdi, "Alhamdulillahi rabbil alamin," qala, "Hamidani 'abdi." Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, qala athna 'alayya 'abdi. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi ila akhiril hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, aku telah membagi as-salah. Makna as-salah di sini adalah al-Fatihah. Dan dari hadis ini juga kita ketahui bahwasanya di antara nama surat Al-Fatihah adalah as-salah. Aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian. Bagian untukku dan sebagian yang lagi untuk hambaku. Ketika hambaku mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka aku katakan yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memujiku. Ketika hamba mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Ketika hamba mengatakan Maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku telah meninggikanmu. Syahid dari hadis ini ikhwani fillah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Al-Fatihah mengawali dengan apa? Dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dengan bismillahirrahmanirrahim menunjukkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang menguatkan lagi adalah perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat beliau. Sebagaimana datang dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman kulluhum yabda'una Bilhamdulillahirabbil alamin. Aku salat di belakang Rasulullah, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman, semuanya mengawali bacaannya dengan alhamdulillahirabbil Yang dimaksud mengawali bacaan secara jahat, secara keras. Ketika dibedakan antara bacaan yang sir dan yang jahat menunjukkan bahwasanya ada perbedaan kedudukan. Bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Baik. Dari sini jelas sekali ya, ikhwanillah bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang fungsinya sebagai apa? Sebagai khawasil bainas surat sebagai pembatas antara surat yang satu dengan surat yang lain. Dia tidak termasuk dalam bagian suatu surat kecuali pada satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Naml. Ketika mengisahkan tentang Sulaiman yang mengirim risalah kepada Ratu Sabah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang dimasukkan dalam surat An-Nahl. Kemudian di antara surat-surat Al-Qur'an ada surat yang tidak dibatasi dengan Bismillahirrahmanirrahim yaitu antara surat apa dengan apa? Al-Anfal dengan At-Taubah. Karena memang Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwasanya di antara keduanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itulah ketika datang kepada Utsman seorang yang bertanya kenapa tidak diletakkan Bismillahirrahmanirrahim. Dijawab karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak memerintahkan untuk meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di situ. Karena dalam waktu itu tidak ada perintah yang menunjukkan bahwasanya memang Al-Qur'an semuanya ditulis tauqifiyah yang ya, berdasarkan dalil petunjuk dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau demikian, ketika kita telah mengetahui bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah, lalu surat yang ke-6 dan ke-7 itu di mana? Surat yang ke-6 itu sampai surat al-ladzina an'amta alaihim. Ini surat yang ke-6. Kemudian yang ketujuh, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Permasalahan selanjutnya ikhwan fillah. Surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak sekali keutamaan. Di antaranya bahwasanya surat ini merupakan surat yang digunakan untuk meruqyah sebagaimana datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri pada kisah beliau ketika bertamu pada suatu kaum dan mereka tidak mau untuk menjamunya. Akhirnya ketika mereka beranjak pergi diberi kabar bahwasanya pemimpin kaum tersebut sedang tersengat dan meminta bantuan kepada kaum tersebut siapa di antara mereka yang bisa meruqyah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan ada ada yang bisa untuk meruqyah dan akhirnya beliau meruqyah pemimpin kaum tersebut dan membacakan badannya surat Al-Fatihah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kesembuhan dengan sebab ruqyah tersebut. Kemudian ketika dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam perbuatan tersebut menyetujuinya bahwasanya memang al fatihah itu adalah ayat atau surat yang digunakan untuk ruqyah. Ala tara annaha ruqyah? Sudahkah kamu mengetahuinya bahwasanya itu adalah rukyah? Kemudian kita masuk pada apa yang ditulis oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala pada tafsir surat ini. Qala rahimahullah taala fi tafsiri qawlihi taala Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u bi kulli ismin lillahi ta'ala. Lianna lafdha ism mufradun mudhaf fayaumu jami'al asma'il husna maknanya dari bismillahirrahmanirrahim aku memulai dengan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Baru pertama langsung kita menerapkan kaidah yang kemarin kita ambil. Kenapa kita mengatakan ketika Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Maknanya abtadi'u bikul lismin Aku memulai Baik memulai menulis Memulai menafsirkan Memulai membaca Dengan Semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Lianna ism Mufradun mudhaf Karena lafad ism ini Lafad yang mufrad Kemudian diidofahkan telah kita lewati bahwasanya mufrad yang diidhofahkan itu apa? Yufidul umum menunjukkan makna umum. Berarti ismillah mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dalam ayat ini. Sayyumu jami'al asma'il husna sehingga umum mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Masih ingat kaitannya Nyambung tidak kau Iya, Alhamdulillah Taib Kemudian Ba pada Bismillah Itu adalah list, Lil isti'anah Untuk meminta pertolongan Jadi maknanya Aku meminta pertolongan Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam memulai penulisan ini atau dalam memulai apa yang akan aku perbuat. Allah huwal ma'lum al-ma'bud al-mustahiqqu li bil ibadah. Allah adalah al-ma'lum yaitu yang diibadahi. Al-ma'budul mustahiqqu li bil ibadah. Yang diibadai yang berhak untuk diserahkan semata-mata peribadatan kepadanya. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diserahi peribadatan. Kenapa? Lima tasafa bihi min sifatil uluhiyah wa hiya sifatul kamal. Dikarenakan dialah yang mempunyai sifat-sifat uluhiyah. Yang sifat uluhiyah ini merupakan sifat kesempurnaan. Tidak ada selainnya yang mempunyai sifat kesempurnaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahman Ar-Rahim Imam As-Sa'di mengatakan ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'ah al-'azimah allati wasi'at kulla syai' wa ammat kulla hayy Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai rahmat yang agung, rahmat yang sangat luas yang luasnya meliputi segala sesuatu. Wa ammat dan meningkupi segala makhluk-makhluknya yang hidup. Wa katabaha muttaqin المتبعين لأنبيائه ورسله فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة ومن عداهم فله نصيب منها. yang rahmat Allah Subhanahu wa taala ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengikuti para nabinya dan para utusannya mereka itulah yang mendapatkan ar-rahmah al-mutlaqah. Rahmat yang mutlak. Berada di sini ikhwani billah. Rahmat terbagi menjadi dua. Rahmatun mutlaqah itu rahmat yang khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang mengikuti bimbingan para nabi dan para rasul, sehingga mereka pun mendapatkan rahmat yang tidak terputus sehingga dikatakan rahmatun mutlaqah rahmat baik di dunia maupun di akhirat wa adahum falahu nasibun minha dan orang-orang selain mereka mereka mempunyai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan inilah rahmatun muqayyadah rahmat yang terbatas yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia saja atau disebut juga rahmatun ammah, rahmat yang menyeluruh mencakup semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mukmin maupun yang kafir. Jadi dua nama ini kembali kepada penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang maha luas yang dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mi'atu juz. Ada 100 bagian dan mengakhirkan yang 99 bagian kelak di hari kiamat. Dan diberikan di dunia ini satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala saja. Dan dengan satu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ini semua makhluk sudah saling menyayangi satu sama lain. Bahkan seorang atau seekor binatang yang buas, dia mengangkat kakinya dari anaknya agar tidak tertimpa oleh kakinya itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Biha tatarahamun dengan satu bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala ini kalian saling mengasihi satu sama lain. Bayangkan ikhwan fillah bagaimana dengan 99 rahmat Allah yang diakhirkan kelak di negeri akhirat. Tentunya sungguh sangat merugi mereka-mereka yang terluputkan dari rahmat tersebut. Mereka-mereka yang diharamkan dari rahmat yang begitu luas tersebut. Satu bagian saja di dunia sudah begini keadaannya. Apalagi nanti apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan di mulia. Oleh karena itulah hendaknya yang menjadi tujuan setiap muslim adalah apa-apa yang ada di negeri akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan negeri akhirat itu lebih baik bagimu daripada negeri dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan negeri akhirat itu lebih baik dan tentunya tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang ada di dunia ini. Wa abqa dan kekal. Kalaulah saja seorang di negeri akhirat cukup untuk mendapatkan keselamatan, cukup untuk tidak mendapatkan kepayahan dan kecapean dalam keadaan selama-lamanya itu cukup untuk seorang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Apalagi ketika di sana yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hamba-hambanya beriman adalah kenikmatan yang tanpa batas kenikmatan yang begitu agung sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar dalam surga itu ya, tidak ada satupun mata yang melihatnya secara hakiki dan telinga ini belum mendengar hakikat dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di surga Bahkan untuk terbersih dalam hati ini, dalam pikiran kita bagaimana hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan di surga itu tidak mencapainya. Ditambah lagi keadaan seperti itu abadi, tidak berakhir. Maka sungguh merugi kalau seorang mendapatkan khabar-khabar yang jelas Khabar-khabar dari zat yang tidak pernah berbohong. Khabar-khabar dari utusan yang tidak akan berdusta. Kemudian dia mengingkarinya. Tidak menerimanya atau ragu terhadap khabar-khabar tersebut. Seorang muslim harus yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu hak. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritakan itu hak. Kemudian konsekuensinya adalah dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tersebut. Wa'dallahi la yukhlifullahu wa'da. Janji Allah la yukhlifullahu wa'da dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janji yang Dia janjikan kepada hamba-hambanya. Jadi inilah dua macam rahmat. Rahmat yang umum dan rahmat yang khusus hanya diberikan kepada hamba-hamba yang beriman. Kemudian, kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Wa'lam anna min al-qawa'idi al-muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha." Ketahuilah bahwasanya di antara kaidah-kaidah yang disepakati atasnya di antara para salaful ummah dan para imam-imam umat ini yaitu al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkami sifat. Beriman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala serta hukum-hukum yang terkandung dalam sifat-sifat tersebut. Tiga hal. Jadi dia beriman terhadap semua nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian beriman tentang semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan baik dalam asma maupun dalam sifat. Kemudian beriman terhadap hukum yang dikandung dalam sifat-sifat tersebut. Kemudian Imam Sa'di mencontohkan fayu'minuna matalan bi'annahu rahman rahimun dzurrahmah contohnya mereka beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Rahman Rahim maknanya dzurrahmah allati tasla biha al-muta'alliqatu bil marhum ya yang mempunyai sifat rahmat yang rahmat tersebut berhubungan dengan sesuatu yang dirahmati. Dan ini perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ikhwanifillah. Perbedaan antara kedua tersebut yang dirujukkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Bahwasanya makna Ar-Rahman itu penetapan sifat Ar-Rahman bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifatun lazimah. Sifat yang senantiasa tetap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Ar-Rahim ya, menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ya, sifat Ar-Rahmah. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala inilah yang sampai kepada para makhluknya. Sehingga ketika dihubungkan dengan sesuatu yang dirahmati, maka kalimatnya adalah Ar-Rahim. Oleh karena itulah dalam ayat wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah dia itu dengan orang-orang yang beriman itu rahim, bersifat penuh rahmat. Tidak ada bil mu'minina rahman. Tidak. Ya, jadi perbedaan keduanya dan ini perbedaan yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala juga antara rahman dan rahim. Kalau rahman itu menunjukkan sifat rahmat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim itu menunjukkan penetapan sifat rahmat yang apa muta'alliqah bil marhum, berhubungan dengan apa-apa yang dirahmati. Jadi rahmat tersebut diberikan kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati tersebut dari hamba-hambanya. Makhluk-makhluk yang dia rahmati. Ini dengan Ar-Rahim. Fani'am kulluha atharun min athari rahmati. Nikmat-nikmat yang ada ini semuanya merupakan bekas-bekas dari bekas-bekas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha fi sa'iril asma. Dan demikian yang hendaknya seorang meyakini pada semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin diterangkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala di sini bahwasanya seorang ketika beriman kepada asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya beriman sekedar lafaz akan tapi beriman terhadap ma'ani yang dikandung dari asma dan sifat tersebut serta beriman terhadap hukum-hukum yang dikandung dari asma dan sifat tersebut seorang beriman terhadap al-ghafir atau al-ghafur yang maknanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha pemberi ampunan. Berarti hukum yang dikandung di sini Allah zat yang mengampuni dosa-dosa hamba Ketika mereka itu bertobat, konsekuensinya berarti kita ketika bersalah hendaknya segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa putus asa. Karena dia Ghafurur Rahim, zat yang Maha pemberi ampun dan yang maha menyayangi hamba-hambanya. Kemudian Imam Sa'di memberikan contoh yang lain. Yukalu fil alim dikatakan pada nama Allah Subhanahu wa taala al-alim. Innahu alimun dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai. Sungguhnya dia itu alim. Maknanya dzu ilmin ya'lamu bihi kulla syai. Memiliki ilmu yang mengetahui segala sesuatu. Mengetahui dengannya segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu mengetahui. Kemudian qadir. Maknanya berarti itu qudrah yaqdiru ala kulli syai' yang mempunyai kekuatan, kemampuan dan mampu atas segala sesuatu, mampu untuk melakukan apa yang dia inginkan. Kudrah Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Dan sebenarnya pembahasan ini telah kita lewati pada pelajaran tafsir Asmaul Husna. Akan tapi ketika disebutkan oleh Syekh di sini, kita membahasnya walaupun dengan pembahasan yang lebih singkat. Kesimpulannya ikhwani fillah, bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat ini itu pada Bismillahirrahmanirrahim dua nama yang menunjukkan penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai rahmat yang luas yang mencakup segala sesuatu. Kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala ada yang amah dia berikan kepada semua makhluknya. Ada yang khasah, hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan yang khusus inilah rahmat yang mutlakah, yang tidak ada kesudahannya. Rahmat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian perkara selanjutnya perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena memang perlu diketahui para ulama dalam membedakan kedua nama ini ikhwanifillah mereka berselisih pendapat. Ada yang mengatakan Ar-Rahman itu ya, penetapan sifat rahmat yang luas yang diberikan kepada semua hamba-hambanya, baik yang beriman maupun yang kafir. Ar-Rahim ya, menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala akan tapi rahmat ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini salah satu di antara perbedaan yang diberikan oleh para ulama. Kan tadi yang dirajihkan oleh Imam As-Sa'di di sini, sebagaimana juga sebelumnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang perbedaan kedua nama tersebut, ya. bahwasanya Ar-Rahman itu apa? menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang mempunyai rahmat, tapi apa? rahmat yang lazimah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dan lazim telah kita ketahui dalam pelajaran sorot ada lazim dan mutaati. ya kemudian ar-rahim itu menunjukkan penetapan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala yang apa diberikan kepada makhluk-makhluknya atau hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala rahmati yang mutaati kepada hamba-hambanya jadi nggak ada kemudian kita dapati dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya Rahmanun bi ibadi tidak kan tapi yang yang pantas apa Rahimun bi ibadihi paham perbedaan kedua nama tersebut kemudian yang terakhir yang kita ambil pada malam ini yaitu kaidah dalam permasalahan asma dan sifat bahwasanya pada asma dan sifat seorang harus beriman dengan semua nama-nama dan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang insya Allah perinciannya kita ambil pada pelajaran akidah. Yang ingin ditekankan di sini bahwasanya seorang beriman pada asma dan sifat bukan beriman secara lafaz saja. Tetapi juga beriman dengan hukum-hukum dari sifat-sifat tersebut. Ketika mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Rahman Ar-Rahim, mempunyai rahmat yang maha luas, maka yakin kalau semua yang ada di muka bumi ini dari nikmat-nikmat itu asalnya dari Allah. Berarti dia hanya meminta semata-mata kepada Allah, tidak meminta kepada selainnya. Ketika yakin Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, mengetahui semua yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, maka dia pun hendaknya senantiasa merasakan hal tersebut. Sehingga jangan sampai perilakunya di dunia ini diketahui Allah Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bermaksiat. Beribadah pun demikian. Karena Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam batin kita, maka jangan sampai Allah mengetahui di batin kita tersebut niatan-niatan yang jelek. Karena kita tidak mungkin menyembunyikannya berarti berusaha untuk berniat dengan niatan-niatan yang baik Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Qadir, demikian pula. Ketika seorang mengetahui Allah itu Al-Qadir, mampu atas segala sesuatu, maka jangan bingung. Tidak usah kemudian kita kebingungan terhadap apa yang terjadi di muka bumi ini. Kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu itu mampu, maka sudah selesai semua muskilah di dunia ini. Allah itu mampu semuanya. Dia apa yang dia kehendaki, dia laksanakan. Semua yang dia kehendaki akan terjadi. Apa yang tidak dia kehendaki tidak akan terjadi. Kalau seorang pasrah pada apa-apa yang demikian itu, maka tidak akan kemudian dia memprotes apa-apa yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa demikian dan kenapa demikian? Jawabnya, Allah ala kulli syai'in